Akan tetapi kaum muslimin wal muslimat rahimani wa iyyakum nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul hidayah. Nikmat kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah sebagai seorang muslim. Dan kita tidak meminta kepada Allah sebelumnya, ya Allah jadikanlah saya seorang muslim. Allah jadikan kita seorang muslim tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah nikmat yang terbesar. Ketika kita menjadi seorang muslim Kita mendapatkan karunia yang terbesar Maka Seorang muslim Hendaklah Mensyukuri nikmat ini Agar kita bisa merasakan Islam itu sebagai nikmat Karena banyak orang yang diberi nikmat oleh Allah sebagai seorang muslim tapi dia tidak bisa merasakan kenikmatan Islam. Tidak bisa merasakan kenikmatan iman. Apa sebab? Karena mereka tidak bisa mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang sebenar benar Karena mereka tidak bisa mengagungkan Allah dan Rasulnya dengan pengagungan yang sebenar-benarnya karena mereka kehilangan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa merasakan kenikmatan Islam dan iman padahal mereka sudah meraih hidayah tersebut akan tetapi mereka tidak bisa merasakan Islam nikmat dan iman itu adalah kenikmatan. Nikmatnya seorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Nikmatnya seorang mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Tidak bisa digambarkan dengan ungkapan. Tidak bisa diucapkan dengan lisan. Bagaimana ya, zauk rasanya iman yang nikmat. Bagaimana manisnya iman yang dirasakan oleh seorang muslim ketika dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sering mendengar hadis dan hadis ini adalah hadis sahih dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salasun Man kunna fihi wajada bihinna halawatan iman. Tiga hal barang siapa yang mendapatkan ketiga hal ini maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyakun Allahu rasuluhu ahabba ilaihi mimma huma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa billah dan yang ketiga adalah wa ayyukraha ayyu'uda fil kubri ba'da an anqadallahu minhu kama yaqru ayyudzafa finnar yang pertama kata Rasulullah apabila seorang mencintai Allah dan Rasulnya. Dia cintai Allah dan Rasulnya melebihi apa saja. Kalau seorang Muslim bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apa saja, melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya, istrinya, harta bendanya, atau apapun dari makhluk-makhluk ini yang dia cintai Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya Kecintaan kepada Allah Martabatul ula Kedudukan yang paling utama Yang harus ada pada diri seorang muslim Kemudian mahabbatu rasulihi Mencintai Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Martabat martabatul Kedudukan yang kedua setelah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Mahabbatul Rasul Tabi'atun Limahabbatillahi Mencintai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka kecintaan kita kepada Allah azza wa jalla. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan terbukti tanpa kita beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus di atas syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyebutkan wa ayyuhibbal mar'a wa yakuna Allahu rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada apa saja. Yang kedua kata Rasulullah, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa liya. Dia cintai seorang cintanya kepada seorang tersebut ya, tidak ada yang melandasinya yang motivasinya kecuali karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatuhu li ghairillah tabi'atun li mahabbatillah. Kecintaannya kepada selain Allah itu dalam rangka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dicintai Rasulnya karena Allah, diikuti Rasulnya karena taat kepada Allah, dia cintai orang-orang saleh, dicintai orang-orang taat, orang-orang bertakwa. Dia cintai istrinya karena Allah, dicintai suaminya karena Allah, dicintai keluarganya karena Allah, maka apabila kita bisa menerapkan hal ini, maka seorang akan merasakan halawatul iman. Yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, benci seorang untuk kembali kepada kekukuran. sebagaimana bencinya seorang untuk dilemparkan dimasukkan ke dalam api. Tidak ada seorang pun yang suka dia terkena api rokok. Itu adalah api yang mungkin tidak seberapa panasnya. Tapi tak ada seorang pun yang ingin disudut dengan api rokok. Maka kebencian orang beriman kepada kekupuran adalah sebagaimana dia tidak ingin dimasukkan ke dalam api neraka. Bahkan ketika ada orang yang disiksa kemudian diancam dengan ancaman bakar rumah, maka banyak orang-orang yang beriman lebih baik mati terbakar daripada harus kembali kepada kekuburan. Lihat ashabul ukhdud. Mereka ya, lebih baik masuk ke dalam gejolak api yang besar daripada mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika halatul iman ini dirasakan oleh para sahabat, maka mereka tidak lagi merasakan kepajian adab yang begitu mereka hiraukan. Tidak lagi mereka takutkan ancaman apapun dari orang-orang kafir Quraisy, dari orang-orang non-muslim. Karena mereka sudah merasakan iman itu lebih daripada segala-galanya. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengungkapkan di dalam sarah hadis ini, dalam sarah Sahih Muslim. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama rahimahullah taala, telah berkata para ulama, semoga Allah merahmati mereka. Makna halawatul iman, makna manisnya iman itu adalah istilzalul ta'at. Ketika melakukan ketaatan-ketaatan merasakan kelezatan. Merasakan lezat ketika mengerjakan sholat. Sehingga ketika selesai sholat dia rindu untuk melaksanakan sholat. Merasakan kelezatan ketika bermunajat merasakan kelezatan ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan nikmat yang luar biasa ketika dia mengaji merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika dia melakukan berbagai macam bentuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala istilzalu at-ta'at wa tahammalu al-mashaqqat Kemudian bentuk halatul iman kata Imam Nawawi berikutnya yang dikutip dari perkataan para ulama bagaimana seorang tersebut mampu menahan bagaimana pahit getirnya kehidupan ini ujian sebagai seorang mukmin pasti akan dirasakan oleh setiap orang maka ketika ujian tersebut terasa pahit karena dia memiliki iman dia akan keluar dari ujian tersebut dalam keadaan baik. Dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika dipuji. Sehingga musibah-musibah dunia yang dirasakan, yang ditimpakan kepadanya, tidak akan begitu membuat dia hanyut dalam kesedihan. Dia tidak begitu lagi merasakan berat penderitaan hidup ini karena ada iman yang membuat mereka merasakan ringannya adab di dunia ini, siksa di dunia ini, musibah yang ada di dunia ini. Lihat bagaimana Bilal ibnu Rabah ketika iman itu sudah menghujam ke dalam batinnya, ke dalam jiwanya. Ketika ditanya, apakah kau tidak merasakan pedihnya siksaan oleh Tuhanmu? Kemudian Abdul atau orang-orang kafir Quraisy lainnya. Engkau diseret di tengah pasar di Mekah. dan katakan, saya tidak merasakan, tidak merasakan karena sudah ada ahad, ahad. Dia kalahkan semua rasa sakit tadi karena kecintaannya kepada Islam, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sumama bin Asal yang ketika belum masuk Islam begitu membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika ya dia ditangkap oleh kaum muslimin, ditawan. Kemudian dengan akhlak Nabi yang sangat mulia ketika datang menemui Sumama bin Asad, Rasul bertanya kepadanya, "Ya Sumama, mazhabik? Ada apa dengan dirimu? Apa yang kau inginkan?" Kata Sumamah, kalau engkau membunuh saya, engkau telah membunuh orang yang mulia. Kalau engkau membebaskan saya, maka engkau akan membebaskan orang yang tahu berterima kasih. Kalau engkau ingin harta, saya akan berikan kepada engkau harta yang berapa saja yang kau inginkan. Kemudian Nabi pergi ke masjid. Kemudian besoknya kembali menemui Sumama bin Asad. Kemudian Nabi katakan kepada Sumama, "Ya Sumama, madabik?" Apa yang kau inginkan? Apa apa yang ingin kau sampaikan? Dikatakan seperti hal yang pertama kali disampaikan oleh Sumama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tawanan yang berharga. Ini adalah tokoh kafir. Ya. Kemudian pada hari yang kedua, Sumama juga mengatakan hal yang sama. Kalau engkau membunuh orang ini, maka engkau bunuh orang yang mulia. Kalau engkau bebaskan dia, dia akan berterima kasih pada engkau. Kalau engkau inginkan harta, maka engkau akan mendapatkan harta apa saja yang engkau inginkan. Hari yang ketiga begitu lagi. Nabi datang kepada Sumama dengan akhlak yang mulia, berbahasa basi, kemudian dia ya, bercengkrama. Kemudian setelah itu Nabi tinggalkan. Setelah tiga hari atau kali Nabi menemui Sumama, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari ketiganya, khali, bebaskan dia bebaskan dia. Setelah semua mandi dibebaskan, dia pergi ke dalam kebun di salah satu kebun di dalam Madinah. Kemudian sampai di sana dia mencari sumur untuk mandi. Kemudian dia setelah mandi, bukannya dia pulang ke tempat dia, tapi datang menemui Nabi SAW. Kemudian di hadapan Nabi katakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa kata dia? Wallahi, tidak ada orang yang paling saya benci di dunia ini sebelum ini melainkan engkau wahai Rasulullah tapi hari ini engkau adalah orang yang paling saya cintai dan tidak ada agama yang paling saya benci di muka bumi ini melainkan agama yang engkau bawa ya Rasulullah tapi hari ini adalah agama yang paling aku cintai adalah agama yang engkau bawa ya Rasulullah dan tidak ada bumi yang paling aku benci di dunia ini kecuali bumi Yasrib ini tapi sekarang bumi ini sudah menjadi bumi yang paling saya cintai. Yang kau ada di atasnya Rasulullah. Lihat bagaimana 180 derajat kebencian dia sebelum masuk Islam dengan kecintaan dia kepada Islam kepada Rasulullah kepada bumi Madinah. Apa sebab? Karena halawatul iman. Dia merasakan, dia merasakan manisnya iman sudah mengalahkan semua kebencian-kebencian dia para sahabat tidak berani menatap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka begitu takzim, begitu mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalau ada di antara sahabat itu ditanya, coba ceritakan kepada saya bagaimana arah muka Nabi, bagaimana ciri khas Nabi, ada di antara sahabat yang mengatakan saya tidak mampu. Karena saya tidak bisa menatap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bisa menatap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? azimi wa mahabbati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena keagungan, karena dia mengagungkan Nabi Sallam, karena dia mencintai Nabi Sallam, Pauka wasallam, mahabbati li Melebihi cintanya kepada apa saja. Inilah ya, salah satu makna untuk iman. Kemudian Imam Nawawi meneruskan bahwa halalatul iman tersebut izar zalika ala amalid dunia mendahulukan hal itu maksudnya mencintai Allah mencintai Rasulnya ya sabar di, hadap, di dalam menghadapi ujian-ujian hidup kemudian ketaatan demi ketaatan itu lebih dia dahulukan daripada kepentingan-kepentingan dunia itulah makna halawatul iman dia lebih cinta kepada ibadah daripada dagang. Dia lebih mencintai segala bentuk ketaatan-ketaatan daripada bisnis dan lain sebagainya. Dia lebih mencintai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengutamakan itu daripada urusan-urusan dunia. Bukan berarti kita tidak peduli dengan urusan dunia. Inilah bahagian dari mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam tabi'atul li mahabbatillahi Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz kita saya Nurul Abdullah, hafizahullah di Besinadaki. لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي الكريم حبيبنا ورسولنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة أرجو بها النجاة يوم القيامة وشهادة أرجو بها الفوز بالجنة أما بعد kehidupan di dunia asal usulnya adalah cinta dan tidak akanlah manusia ini hidup di dunia kecuali karena cinta. Dan pada hari ini kita akan bercerita dan akan bertausiah tentang cinta paling mulia setelah cinta kepada Allah. Yaitu cinta kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi yang diulaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil hafizahullah wa ra'ah wa atala baqa'ahu lil Islam wal muslimin bahwa cinta kepada Rasul setelah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul mengikuti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kecintaan itu tidak boleh terbagi dan terpecah, terpisah dan terpecah. Karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu. Walaupun kecintaan kepada Allah terkhusus sendiri dan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecintaan tersendiri akan tapi ketaatan kepada kedua adalah satu ketaatan karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah barang siapa yang taat kepada Rasul sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah semua kita adalah orang yang mencintai. Semua kita adalah orang yang mencintai. Tidak ada di antara kita yang hidup tanpa cinta. Kita mencintai ayah dan ibu kita. Kita mencintai anak-anak kita. Kita mencintai tetangga, sahabat, kita kita mencintai dan mencintai dan mencintai para ulama rahimahumullah ajma'in mengatakan kepada kita ada dua hal secara umum penyebab kita mencintai sesuatu ada dua hal yang membuat kita mencintai sesuatu. Yang pertama, karena kesempurnaan sesuatu itu. Dan yang kedua, karena kebaikan sesuatu tersebut kepada kita. Manakala kita bercerita tentang cinta Rasul, maka kita landasi pembicaraan kita kepada dua sebab datangnya cinta tersebut. Dua sebab yang pertama kesempurnaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang tadi kita katakan, bahwa ketika kita mencintai sesuatu karena kesempurnaannya sesuatu yang memiliki kesempurnaan akan mengundang decak kagum orang yang memandangnya decak kagum orang yang melihatnya dan kemudian akan menimbulkan kecintaan orang tersebut kepada sesuatu yang sempurna tersebut lihatlah kita dengan apa yang kita kagumi dari perkara-perkara yang ada di permukaan bumi. Manakala kita melihat sebuah bangunan yang sempurna, kita memandangnya dengan penuh ketakjuban dan kita memandangnya dengan penuh pemuliaan dan kita memandangnya dengan penuh kecintaan. Itulah yang telah mengundang kita untuk datang ke tempat-tempat yang wisata yang dipenuhi dengan pemandangan yang sangat indah. Yang menurut kita keindahannya mendatangkan kecintaan kita untuk datang ke tempat tersebut. Walau sudah berulang-ulang, namun kita terus datang, datang, dan datang. Karena dia memiliki kesempurnaan, keindahan. Lihatlah manusia yang mengagumi kecintaan, yang mengagumi kesempurnaan penciptaan seorang makhluk. Betapa banyaknya orang-orang yang memuja kesempurnaan kecantikan kesempurnaan ketampanan, kesempurnaan di dalam kemampuan berdiskusi, berorasi, sehingga membuatnya datang, datang dan datang. Bicara Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nabi kita tercinta Muhammad Kita bicara tentang manusia paling sempurna di permukaan bumi manusia paling sempurna dari segala sisi. Tidak ada manusia di permukaan bumi ini dari awal sampai akhir manusia yang lebih sempurna daripada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun kita bicara akhlak, maka akhlak Rasul kita SAW adalah akhlak yang paling sempurna. Kita bicara kesabaran. Kesabaran Rasulullah SAW adalah kesabaran yang paling sempurna. Kita bicara kedermawanan. Maka kedermawanan Rasul adalah kedermawan yang paling sempurna. Kita bicara pemaaf. Maka pemaaf Rasul adalah pemaaf yang paling sempurna. Kita bicara keberanian. Maka keberanian Rasul kita SAW adalah keberanian yang paling sempurna. Kita bicara kesehatan, maka kesehatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kesehatan yang paling sempurna di permukaan bumi, mengalahkan kesehatan seluruh ahli kesehatan di permukaan bumi. Kita bicara rumah tangga, maka rumah tangga Rasul adalah rumah tangga yang paling sempurna di permukaan bumi. Kita bicara persahabatan, maka persahabatan yang pernah dipraktekkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah persahabatan paling sempurna di permukaan bumi. Kita bicara apa? Maka Rasulullah SAW manusia paling sempurna yang pernah ada. Sehingga sebenarnya kalau kita umat Islam mau merenung, kalau kita mau mencari kesempurnaan kita tidak butuh lagi membaca majalah-majalah orang kafir. Kita tidak perlu lagi membaca di media-media orang kufar salah dan salah. Anda memiliki sudi taulan yang paling sempurna. Kenapa Anda pindah kepada tulisan-tulisan yang datang dari orang yang tidak sempurna? Sehingga akhirnya umat Islam mengagumi orang kafir. Tanpa sengaja, tanpa terasa masuk secara halus. Antum bicara kedisiplinan, tidak ada yang lebih disiplin lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bicara hukum yang kuat Hukum yang tidak bisa dijual beli. Tidak ada yang menerapkan hukum seperti itu lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau bicara apa? Tidak sedikit umat Islam terkagum-kagum dengan negeri-negeri kafir. Di sana menerapkan hukum yang kuat yang salah benar-benar dinyatakan salah. Walaupun dia adalah pembesar dan penguasa negeri. Sehingga timbul decak kagum kepada orang kafir yang di negerinya kekuatan hukum begitu besar dan begitu kokoh. Dia lupa kepada nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah berkata ketika Fatimah ketika seorang wanita dari Bani Makhzum wanita Makhzuminya mencuri lalu kemudian Usama bin Zaid radhiyallahu anhu wa ardahuma didatangi oleh keluarga wanita tersebut dari Bani Makhzum dan Bani Makhzum adalah kabilah terhormat lalu berusaha untuk bernegosiasi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal bahwa wanita itu apabila dipotong tangannya yang menanggung rasa malu bukan hanya wanita itu sendiri tapi kami bani mahzum sehingga rasanya tidak adil manakala dia sendiri yang berbuat maksiat dia sendiri yang membuat petaka dia sendiri yang akan dipotong tangannya namun beban mental itu ada pada semua kami apa kata Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wallahi Lau anna Fatimah binti Muhammad Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah kalau Fatimah anak Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang akan langsung memotong tangannya. Saya yang akan memotong tangannya. Laqata'tu yadaha. Aku yang akan memotong tangannya. Kesempurnaan. Maka Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam cukup dia satu-satunya orang yang kita teladani. Cukup kita bicara apa saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita dan kita. Maka ketika para sahabat di Allah alaihi meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan benar-benar meneladani Nabi SAW lihat bagaimana ke kemuliaan yang mereka dapatkan dan lihat bagaimana keberhasilan yang mereka capai lihat bagaimana mulianya mereka di permukaan bumi padahal sebelumnya mereka orang yang tidak dikenal di dalam sejarah bahkan negeri mereka pergi yang diacuhkan dan tidak dipandang oleh manusia Nabi kita memiliki kesempurnaan kesempurnaan yang mutlak, kesempurnaan yang sempurna, yang tidak ada kurang. Maka kesempurnaan itu mengundang kekaguman dan kecintaan. Karena kita manusia mengagumi kesempurnaan, menyukai kesempurnaan, Yang kedua, penyebab orang mencintai sesuatu adalah kebaikan yang telah dia dapatkan dari sesuatu tersebut. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, adalah orang yang paling baik kepada diri kita. Orang yang paling memberikan manfaat kepada diri kita. Orang yang tidak sadar ini dan tidak menyadari poin ini, dia akan sulit untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah akhi fiddin. Ketahuilah akhwati fiddin. Rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satu kebaikan pun yang antum dapatkan di dunia apatah lagi akhirat kecuali dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu kebaikan pun yang antum dapatkan melainkan kebaikan itu yang kebaikan melalui jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah mengajarkan kepada manusia seluruh kebaikan. Dan tidak ada antum terhindar dari mara bahaya. Terhindar dari keburukan dan petaka melainkan karena kebaikan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tersebut. Nabi SAW Alaihi Wasallam telah berbuat baik kepada kita lebih daripada ayah dan ibu kita. Dan kebaikan yang diajarkan oleh ayah dan ibu kita kepada kita juga kebaikan yang ayah ibu kita terima dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan yang diajarkan oleh guru-guru kita kepada kita, yang kita rapatkan dari guru-guru kita yang telah mendidik kita dan mengajar kita. Guru-guru kita juga mendapatkannya dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sya'a abah dia akui atau tidak dia akui, semua itu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita belajar sholat. Walaupun dari guru yang tidak pernah menekankan kepada kita sunnah Rasul, begini sunnah Rasul, begini sunnah Rasul, seperti kita sekarang mendapatkan guru-guru yang seperti itu, walillahil Namun kebenaran dan kebaikan yang diajar oleh guru tersebut keluar dari kesalahan-kesalahan yang dia ajarkan. Kebaikan yang ada padanya, kebenaran yang dia ajarkan kepada kita, kan tidak semuanya salah dong. Tidak semuanya salah, sebagiannya salah, sebagiannya benar. Yang benar yang dia ajarkan itu datangnya dari Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kesalahan itu datang dari dia, bukan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ialah orang yang telah mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah dan siapapun yang mendapatkan fid dunia hasanah wa akhirati hasanah pasti dari jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil ada orang yang sampai kepada fid dunia hasanah wa akhirati hasanah tanpa melalui jalur Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil. Akhi ukti fid Dari mana kita tahu memulai ibadah kepada Allah adalah dengan takbiratul ihram. Setelah itu kita membaca doa kita. Setelah itu kita membaca Al-Fatihah. Setelah itu kita membaca surat. Setelah itu kita takbir dan ruku. Kemudian ya tidak. Kemudian sujud. Dari mana kita semua tahu itu? Dari mana kita tahu? Harus makan sahur. Dan ketika suara azan berkumandang pertanda masuknya waktu sahur, waktu subuh kita sudah harus berhenti dan sudah harus memulai ibadah lapar, ibadah haus. Sampai kemudian datangnya tenggelam matahari dan waktu waktu maghrib pun datang kita baru kemudian berbuka. Dari mana kita tahu semua ini? Dari mana kita tahu bahwa kita harus menyerahkan seluruh ibadah kita kepada Allah? Kita harus bermunajat kepadanya, meminta perlindungan kepadanya. Dan dari dan kita harus meminta manfaat dari Allah, minta penjagaan kepada Allah dan menjauhkan diri dari dari permintaan kepada selain Allah. Dari mana kita tahu semua ini? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu akhlakul karimah? Harus berbakti kepada orang tua, harus ramah kepada tetangga, harus peduli kepada anak yatim, harus menjalin silaturahim dan tidak boleh memutuskannya. Harus menutup aurat dan tidak boleh membukanya. Harus jujur dan tidak boleh dusta. Dari mana semua itu kita tahu? Kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari mana kita dapatkan? Jawabannya adalah dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya tidak ada jalan ke surga yang kita ketahui kecuali yang datang dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada jalan ke neraka yang kita jauhi kecuali kita mengetahuinya dan itu perang kebaikan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau demikian adanya Rasul itu, maka suatu hal yang pantas dan sangat pantas dan sangat pantas beliau untuk kita cintai. Jadi perintah mencintai Rasul bukan paksaan. Akan tetapi perintah mencintai Rasul karena di hati kita timbul sesuatu yang membuat kita akan mencintai Rasul itu dan itu cinta yang bermanfaat dan itu cinta yang benar kita ini mencintai benar-benar mencintainya bukan kita paksakan untuk cinta paksakan untuk cinta padahal hati itu tidak pernah mau mencintai Rasul Maka bacalah sejarah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tahu siapa dia dan kesempurnaan yang dia miliki akan melahirkan ketenangan, akan melahirkan ke, kekaguman dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita membaca syariat Islam baik merupakan perintah-perintah yang harus kita lakukan atau larangan-larangan yang harus kita hindarkan. Fahami juga ini semua datang kepada kita dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tampaknya dunia ini hitam, tampaknya dunia ini gelap, tampaknya dunia ini amburadul, tampaknya dunia ini hancur. Lihatlah kita di zaman kita sekarang ini yang manusia sudah mulai berusaha menjauhi syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidakkah datang kepada kita kehancuran? tidak akan datang kepada kita dunia kegelapan? tidak akan datang kepada kita dunia kebinatangan? tidak akan datang kepada kita hukum riba? Seperti sedia kala di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum lagi diutus oleh Allah, perlahan tapi pasti kita mengarah ke arah itu seiring dengan manusia meninggalkan risalah Rasul tersebut. Maka dunia ber, berdiri dengan dengan ajarannya. Dunia ini aman dan nyaman dengan syariatnya. Dan keamanan, kenyamanan yang ada di negeri kufar bukan keamanan dan kenyamanan yang yang asli. Karena dia adalah lapisan semu. Karena keamanan itu tidak lahir dari hati. Tidak sejauh jauh-jauh. Antum dekat dari komplek perumahan yang kalau masuk itu kelihatannya aman, nyaman gitu ya. Tapi kalau antum melihat dengan sebenar-benar melihat, antum akan tahu kenyamanan itu kenyamanan yang penuh dengan keterpaksaan. Bukan kenyamanan yang datang dari dari hati. Kita tidak usah bicara itu. Karena bukan waktunya kita berbicara hal seperti itu. Terlalu jauh kita panjang lebar. Intinya adalah ketika kita mengetahui semua yang tadi kita ungkapkan kemudian kita kembangkan dalam kehidupan ini kita yakin bahwa dunia ini sangat membutuhkan seorang yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran-ajarannya. Bahkan tidak akan berdiri apapun kebaikan tanpa beliau dan tanpa apa yang telah beliau ajarkan kepada manusia. Ikhwani wa akhwati fiddin. Kalau Nabi SAW memiliki kedua-duanya, memiliki kesempurnaan yang luar biasa, dan memiliki kebaikan yang luar biasa kepada kita, tidak pantaskah kita untuk benar-benar mencintainya? Kalau kemudian jasanya kepada kita lebih daripada jasa orang tua kita kepada kita, tidak pantaskah kita mencintai beliau lebih daripada cinta kita kepada orang tua kita? Pantas demi Allah pantas. Dan kalau kita bertanya kepada diri kita sekarang masing-masing, sudahkah kita mencintai orang tua Sudahkah kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita? Masing-masing kita punya jawaban sendiri-sendiri. Dan kalau cinta kita kepada Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam belum lebih daripada cinta kita kepada ayah dan ibu kita, maka kita masih belum sesuai benar dengan apa yang diinginkan oleh agama kita.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 Rasulnya masing-masing kita introspeksi kecintaan kita disebut di ayat tersebut poin-poin yang memang manusia mencintainya orang tua. Kita wajib cinta orang tua. Anak kita mencintai anak kita. Dan kita bertungkus lumus untuk anak kita karena cinta kita kepada anak kita. Saudara-saudara kita, suami kita, istri kita, keluarga besar kita, harta kita yang kita cintai, perniagaan yang kita cintai, rumah tempat tinggal yang kita cintai, semua itu kita cintai. Namun Allah katakan kalau cinta kalian kepada itu lebih Allah tidak tidak melarang kita mencintai semua itu. Namun yang Allah katakan di sini kalau cinta kalian kepada itu lebih daripada cinta kalian kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya. basu tunggulah, tunggu, tunggu ya Allah bi amri sampai Allah datangkan perintahnya. Perintahnya di dalam ayat ini maksudnya adalah hadap dan betakannya. Karena itu kesalahan besar. Mencintai orang tua lebih daripada cinta kepada Allah salah. Mencintai anak lebih daripada cinta kepada Allah salah dan Rasulnya salah. Mencintai istri suami lebih daripada Allah dan Rasulnya salah. Mencintai perniagaan harta lebih daripada Allah dan Rasulnya salah. Kalau itu masih kalian lakukan dan terus kalian mencintai itu lebih daripada Allah dan Rasulnya dan terus kalian melakukan itu, tunggulah, tunggu Allah datangkan adabnya di, kepada kalian. Inna Allah la yahdil qaumal fasiqin. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Lihat, itu dihitung sebagai kefasikan. Itu dihitung sebagai kefasikan, ma'asyiral muslimin. Masyarakat muslimat Maka merupakan kewajiban kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada ayah kita, ibu kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, harta kita, perniagaan kita, tempat tinggal kita, wajib. Ini kewajiban, bukan bukan amalan sunnah, amalan wajib. Karena Allah ancam dengan azab bagi yang tidak melakukannya. Apa yang diancam dengan azab kalau tidak melakukannya itu kecuali amalan yang wajib? Amalan yang sunnah tidak akan diancam dengan dengan azab manakala kita tidak melakukannya. Namun ini diancam kita dengan adab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah kewajiban kewajiban seorang mukmin, kewajiban seorang mukminah mencintai Rasulullah SAW lebih daripada segala-galanya. Ikhwani wa akhwati fitin rahimani wa rahimakumullah. Sudahkah hadir dalam hati kita kecintaan yang jujur? Kecintaan kita yang benar-benar jujur bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sudahkah benar-benar ada di dalam dada ini kecintaan yang seperti itu? Kalau belum, kita harus terus berlatih dan berlatih untuk mencintai beliau. <clears throat> Dengan cara membaca biografi beliau sallallahu alaihi wasallam Bagaimana beliau berjuang mati-matian demi kita, untuk kita. Bagaimana beliau menyumbangkan seluruh hartanya untuk kita, demi kita. Bagaimana beliau mencintai umatnya. Cinta yang luar biasa. Sebab apapun kita mencintai Rasul, ketahuilah Rasul lebih cinta kepada kita lebih daripada cinta kita kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memikirkan kita sampai hari hari kiamat, memikirkan kita sampai di hari kiamat. Rasulullah SAW memikirkan umatnya sampai di hari kiamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang doa yang mustajab, tidak ada seorang nabi pun di permukaan bumi kecuali diberikan oleh Allah kesempatan untuk berdoa doa yang mustajab. Tidak ada seorang nabi pun di permukaan bumi kata Rasul kita tercinta Sallallahu kecuali diberikan kesempatan oleh Allah untuk berdoa dengan doa yang mustajab. Dan semua nabi telah menggunakan kesempatan berdoa tersebut kecuali saya. Saya belum menggunakannya. Semua nabi telah berdoa kepada Allah dengan doa yang mustajab ini. Kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk doa yang mustajab telah di dipergunakan oleh seluruh para nabi dan para rasul. Dimulai dari Nabi Isa, Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, sampai Nabi Adam yang jumlahnya puluhan ribu orang. Yang kita kenal hanya 25 nama Namun jumlahnya puluhan ribu, semua mereka dengan jumlah puluhan ribu para nabi para rasul telah menggunakan kesempatan doa mustajab untuk mereka berdoa, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul kita SAW, lihat bagaimana sayangnya Rasul kepada umat kecuali saya. Saya tidak menggunakan kesempatan doa itu di dunia. Saya simpan doa saya tersebut untuk umat saya di akhirat. Saya simpan doa tersebut untuk saya jadikan syafaat bagi bagi umat saya nanti di akhirat. Lihat Rasulullah muslimin. Bagaimana Rasulullah telah memikirkan kita. Dan tidak akan mungkin ada orang yang memikirkan sampai sedemikian hebatnya kalau dia tidak memiliki kecintaan yang demikian hebat kepada kita. Kita tidak akan memikirkan orang yang membenci kita. Kita tidak akan memikirkan orang yang kita benci. Gak mungkin itu. Orang yang kita benci lalu kita pikirkan kamu Dan semakin kuat kecintaan kita kepada seseorang, maka akan semakin kuat kita memikirkan kebaikan untuk orang yang kita cintai itu. Dan itulah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka Rasul itu sangat pantas untuk kita cintai Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain memahami benar keadaan ini. Memahami benar poin ini. Poin bahwa mereka karena mereka berhadapan langsung dengan Rasul. Mereka bertemu Rasul, bertemu langsung dengan Rasul. Mereka menyaksikan kesempurnaan demi kesempurnaan Rasul itu. Dan mereka paham betul, mereka dipindahkan oleh Nabi SAW, oleh Allah melalui Nabi SAW, melalui dakwah Rasul dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu, dalam di, di alam yang sangat gelap ke alam yang penuh dengan cahaya. Mereka merasakan betul. Sehingga mereka benar-benar mencintainya. Cinta yang benar-benar cinta. Sehingga Tolha berkata kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, diperakut. Nahri duna nahri." Mereka harus tembus leherku dulu sebelum mereka menembus lehermu wahai Rasul dikawal oleh Talha Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari serangan orang-orang Quraisy dan dia tidak akan izinkan orang Quraisy menghampiri Nabi sebelum melewati dulu jasadnya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dengan Khabbab bin Hadi. Cerita yang sangat masyur bagaimana kecintaan seorang sahabat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khabbab bin Adi diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Khubayb. Khubayb bukan Khabbab, Khabbab sahabat, sahabat yang lainnya Khubayb. Diutus oleh Nabi SAW untuk memata-matai Quraisy dan tertangkap oleh orang Quraisy dan menjadi tawanan Quraisy. Dan ketika akan dihukum bunuh Kubaib ditanya oleh orang-orang Quraisy, maukah engkau, wahai Kubaib, kami lepaskan dirimu? Engkau mau dibunuh nih sekarang, mau dieksekusi mati. Mau engkau selamat, kami lepaskan, tapi ada syaratnya. Syaratnya bawakan untuk kami Muhammad. Bawakan untuk kami Muhammad. Dan orang Quraisy tidak akan menyebut Shallallahu Alaihi Wasallam. Bawakan untuk kami Muhammad, kami lepaskan. Kata Khubayb radhiyallahu anhu, aku tidak ingin kalian lepaskan. Hanya sekedar untuk melihat kaki Rasul itu dibusuk oleh duri. Kalian lepaskan saya Kemudian saya kalian perintahkan saya untuk menusukkan duri di kaki Rasul itu tidak akan saya lakukan. Lebih baik kalian bunuh saja saya. Lihat cinta. Inilah cinta. Dan ini cinta yang yang lahir dari dalam, dari hati. Cinta yang membuat kita rela melakukan hal-hal yang berat demi orang yang kita cintai. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk introspeksi diri, masuk ke dalam hati kita dan melihat cinta Rasul kita sesakat apa cinta kita kepada Rasul kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah dia lebih mencintai? Sudahkah kecintaan itu lebih besar daripada kecintaan kita kepada kedua orang tua kita? kecintaan kita kepada istri dan suami kita, kecintaan kita kepada anak-anak kita, kecintaan kita kepada harta kita. Kalau belum maka cinta itu harus didongkrak. Dengan dongkrak ilmu dan amal, ilmu-ilmu dan tausiah dari para asatidah baik melalui tulisan-tulisan mereka, baik melalui muhadarah-muhadarah mereka, bagaimana kita menghadirkan cinta itu kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita silahkan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Min ya hubbina di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di antara bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yang pertama adalah taqdimu hubbihi ala kulli mahbub mendahulukan cinta kepada Rasulullah di atas segala kecintaan kepada apa saja Sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi, wa ay yakunallaha wa ay yakunallahu wa abba ilahi bima siwakum. Dalam Al-Qur'an Allah sementara katakan An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Orang-orang beriman lebih mencintai nabinya daripada mereka mencintai diri mereka sendiri. Kalau terhadap diri mereka sendiri harus berperilaku seperti itu bahwa mencintai Nabi harus lebih daripada mereka mencintai diri mereka sendiri. Maka terlebih lagi kalau terhadap yang lain. Bagaimana tadi ayat yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fatim bahwa mencintai Allah, mencintai Rasulnya ada di atas segala-galanya. Kemudian suatu hari Nabi Nabi Muhammad SAW berada dengan Umar bin Khattab. Kemudian Umar menyatakan kepada Rasulullah saw, Ya Rasulullah, anak uhibbuka hatta min kulli syai' Bahkan kecintaan aku kepadamu ya Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Aku lebih mencintai engkau daripada aku cintai anak dan istriku. Orang tuaku, anak, kemudian yang lainnya. Illa min nafsi, kecuali terhadap diriku sendiri. Kemudian Nabi ketika mendengar perkataan illa min nafsi ini, kecuali terhadap diriku sendiri, Nabi luruskan. La ya Umar, Umar bukan begitu Umar. Engkau mencintai aku lebih daripada segala-galanya harta min nafsi. Bahkan lebih engkau cintai diriku daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Kemudian ketika Umar menyadari bahwa ternyata apa yang diungkapkan tadi adalah keliru, maka Umar membuat pernyataan yang mengagumkan. Al-an ya Rasulullah, ana uhibbuka hatta min nafsi. Sekarang ini ya Rasulullah, Aku mencintai dirimu lebih daripada segala-galanya. Bahkan aku sekarang ini lebih mencintai engkau lebih daripada aku mencintai dirimu sendiri. Kau muslimin wal muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah bagaimana perilaku para sahabat ketika mereka mencintai Nabi shallallahu alaihi wasallam lebih daripada mereka mencintai diri mereka sendiri. Ali bin Abi Thalib rahimahullah taala wa radhiyallahu anhum beliau ditanya kaifa kana hubbukum li Rasulillah bagaimanakah aplikasi kecintaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Ali bin Abi Thalib menjawab wallahi ahabbuna ilai Wallahi ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il barid 'ala dhamah. Demi Allah, kecintaan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kami mencintai harta-harta kami, lebih daripada kami mencintai anak-anak kami, lebih daripada kami mencintai orang-orang tua kami, ibu bapa kami, bahkan lebih kami cintai Rasulullah ketimbang orang yang sangat kehausan ketika ada air yang dingin. Begitu ungkapan dan Ali bin Abi Thalib ketika beliau ditanya tentang bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam Syirah Ibnu Hisham disebutkan tentang Suatu riwayat dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan, Sa'ad ibn Abi Waqqas menceritakan, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin min Bani Dinar." Suatu hari Nabi melewati seorang wanita dari Bani Dinar. Wa qad usiba zawjuha wa abuha wa abuha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Dan ternyata wanita ini suaminya, saudaranya, kemudian bapaknya itu ternyata menjadi syahid terbunuh di Uhud. Kemudian falamma na'u laha Takala mereka menceritakan tentang kematian ya orang-orang yang dicintai oleh wanita ini, suaminya, saudaranya, bapaknya. Apa kata wanita ini? Mada fa'al ma, ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang yang aku cintai ini terbunuh di Uhud? Maka para sahabat menjawab khairan ya ummah fulan, tentu hal yang baik yang dilakukan oleh Nabi terhadap mereka. Maka Wahwa yahmadullah Kemudian dia Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala Kamu tuhibun sebagaimana yang engkau inginkan, sebagaimana yang engkau cintai. Kemudian mereka ini berkata kepada para sahabat, "Arunihi hatta anzuru ilaihi." Tolong perlihatkan kepadaku mana yang Rasulullah tersebut. Mana yang Rasulullah tersebut? Wa usiru ilaha ilai. Kemudian para sahabat menunjukkan memberikan isyarat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza ra'athu ketika wanita ini sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata dia? Kullu musibatin ba'daka dilalun. Setiap musibah yang terjadi setelah engkau Muhammad semuanya adalah ringan. Tidak ada yang berat lagi. Artinya apa? Kecintaannya kepada Rasulullah SAW mengalahkan musibah yang dia alami. Tidak lagi dia katakan musibah berat, suaminya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, saudaranya meninggal dunia. Tapi kecintaannya kepada Rasulullah SAW lebih daripada kecintaannya kepada orang-orang yang cintai. Maka musibah setelah melihat engkau Rasulullah tidak lagi ada apa-apanya. Ringan. Apa sebab? Karena kecintaan dia lebih daripada kecintaan kita wanita ini kepada Rasulullah lebih daripada kecintaannya kepada siapa saja, kepada suaminya, kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua, ilakun kunta tuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam fa'atihu kalau engkau mencintai Rasulullah SAW, maka buktikan cintamu dengan mentaati beliau, mentaati Rasulullah SAW. Imam Qadi Iyad rahimahullah taala beliau mengatakan i'lam anna man ahabba shay'an atharahu wa athara muwafaqatahu wa illa lam yakun sadiqan fi hubbihi wa kana mudda' mudda'iyan. Kata Imam Qadi Iyad rahimahullah taala, ketahuilah barang siapa yang mencintai sesuatu antarahu dia pasti mengutamakan apa yang dicintai tersebut. Dia akan melakukan hal yang dia yang diperintahkan oleh apa yang dicintainya. Kalau dimintai Rasulnya, apa diperintahkan Rasul, maka dia pasti akan dahulukan. Pasti akan dia taati. Dan apa saja yang sesuai dengan apa yang diperintahnya akan dilakukan. Jika tidak dia melakukan hal itu, tidak dia dahulukan perintah Nabi, tidak dia taati apa yang diperintah oleh Rasulullah, wa illam yakun kan pihuk berikan kana mudda'iyan jika tidak dilakukan itu berarti dia tidak jujur di dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang dia lakukan hanyalah mengaku-ngaku mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia sesungguhnya tidak mencintai Nabi dengan kecintaan yang sebenar-benar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayuhaladina amanu, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan Ya, siapapun sebelum firman Allah, sebelum serta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mendahulukan kalam fulan ala kalamillah. Tidak boleh kita mendahulukan kalam fulan ala kalami Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena kalamullah asdaqul kalam. Dan petunjuk Nabi SAW adalah abdul hidayah, petunjuk yang paling utama, Bagaimana mungkin seorang yang mampu beriman tidak mendahulukan perkataan Allah, tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. azana wa iyyakum ajma'in. Kemudian hal berikutnya bahwa in kunta tuhibbuhu jika engkau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wa wa'azzimuhu agungkanlah dia. Hormatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman Walladzina amanu bi orang-orang yang beriman kepadanya wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu ulaika muflihun. Orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka agungkan dia, mereka tolong dia, mereka ikuti cahaya yang Allah turunkan bersamanya. Ulaika muflihun. Inilah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Orang ingin beruntung, maka muliakan Nabi, hormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnul Arabi. Al-Imam Ibnul Arabi. Beda dengan Ibnu Arabi tanpa alif lam. Namanya adalah Abu Bakar Ibnul Arabi. Hormatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyitan kahurmati hayyan. Wa kalamu ma'al ma'sur ba'da mautihi fi raf'ihi mithlu kalamihi al-masmu' bi ladmin ladhihi. Fa idza kalamuhu wajaba 'ala kulli hadirin alla yarfa sautahu alaihi wa alla yu'adu anhu kama kana yusibu dhalika fi majlisi inda talaffuzihi bi kata al-Imam Abu Bakar Ibnu Arabi kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup sama dengan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sudah wafat perkataan Nabi yang tidak kita dapati setelah kematiannya dan itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hukumnya sama dengan perkataan Nabi ketika dia melafazkannya. Faidah quri'a kalamu apabila perkataan Nabi ini dibacakan wajib ala kulli hadirin alla yarfa' sautahu. Maka wajiblah bagi orang-orang yang hadir ketika itu untuk tidak mengangkat suaranya mengalahkan sabda Nabi yang dibacakan. Karena ayat yang kita bacakan tadi Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ya, perkataan siapapun lebih dari perkataan Allah dan Rasulnya. Jangan kita mengedepankan perkataan siapapun, pendapat siapapun lebih daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Jangan kita mengutamakan perkataan siapapun ya, dan perkataan Ucapan siapapun lebih daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aswatakum dalam ayat setelahnya ya ayun lazina la tarfa'u aswatakum fau kosoktin nabi. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian ya mengangkat suara kalian lebih daripada suara nabi kalian. Karena orang yang mengangkat suaranya lebih daripada suara nabinya, maka itu bisa membatalkan amal-amal soleh mereka. Walau anhu. Jadi perkataan yang disampaikan oleh seorang yang baca karena Nabi SAW jangan sampai orang yang hadir ketika itu perkataannya lebih daripada perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ini adalah bentuk penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala anhu dan jangan berpaling dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama kana yunzilu dzalika fi majlisi inda sebagaimana ketika itu dilakukan oleh para sahabat mereka begitu mengagungkan, menghormati, meninggikan perkataan Nabi SAW di majelisnya, maka begitu pula kita lakukan ketika perkataan Nabi ini dibacakan kepada kita. Ikhwan bidin azani wa iyyakum ajmain. Di antara bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'limu sunnati. Berikutnya adalah kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka agungkanlah sunnahnya. Kalau tadi mengagungkan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekarang mengagungkan sunnahnya. Ya sebelum saya sampaikan tentang mengagungkan sunnah, di dalam sebuah hadis yang mereka Imam Muslim dari Anas bin Malik, dia menceritakan, "Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Kata Anas bin Malik, aku benar-benar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang tukang cukur yang sedang mencukur kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Anas Malik? Wa atafubihi ashabu. Maka para sahabatnya berada di sekeliling Nabi ketika Nabi mencukur kepalanya. Ketika Nabi ya mencukur kepalanya, para sahabat ada di sekelilingnya. Bama yuriduna antaka asharatan antaka asharatun illa fi yadi rajulin minhum. Para sahabat tersebut melakukan itu karena apa? Mengagungkan Nabi sehingga tidak ada seorang pun yang menginginkan ada satu helai rambut yang jatuh ke tanah. Demi kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kaifa yakunu wa kaifa la yakunu al Bagaimana mungkin hal itu tidak dapat oleh para sahabat sallallahu alaihi wasallam? Karena begitu ya, agungnya nabi tersebut di mata para sahabat. Ya, karena begitu agungnya Rasulullah di mata para sahabat. Sehingga jangankan hal-hal yang besar, hal-hal yang sepele saja. Rambut saja yang jatuh ketika Nabi bercukur, mereka tidak biarkan. Atas apa? Karena pengagungan mereka kepada Rasulullah SAW. Alaihi Kemudian berikutnya adalah tazim sunnati sebagai bentuk aplikasi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Alaihi Maka agungkan sunnahnya, agungkan ajarannya, agungkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya karena barang siapa yang tidak mengagungkan sunnah Nabi SAW Alaihi Wasallam, maka dia bukanlah orang yang mencintai Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ada dua orang perlu itu lanjutkan. Di antara bukti cinta adalah kita selalu menyebut orang yang kita cintai dan bahkan kita senang untuk berbicara tentang orang yang kita cintai. ialah kita yang mencintai anak kita. Betapa lisan ini tidak pernah bosan menyebut namanya. Majlis demi majlis pertemuan demi pertemuan, perkumpulan demi perkumpulan, kita bercerita tentang anak kita. Karena kecintaan kita kepada anak kita. Maka sukanya kita bercerita tentang anak kita tersebut lahir dari cinta kita kepada anak kita. Penyebabnya motor penggeraknya adalah cinta kita kepada anak kita. Maka salah satu bukti cinta adalah bagaimana kita sering menyebut nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka kita mendengar nama itu disebut. Rindu kita untuk menyebut-nyebut nama tersebut. Senang kita kepada majlis-majlis yang Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam disebut di dalamnya. Rindu kita untuk membaca buku-buku yang Nabi kita Shallallahu Alaihi dan nama beliau diukir di atas buku-buku tersebut, di lembaran-lembaran buku tersebut. Ini bukti cinta. Karena kalau kita lihat lidah ini adalah juru bicara hati dan dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hati. Dia akan mengeluarkan apa yang hati cintai. Maka alangkah celakanya hidup kita yang hari demi hari bicara harta. Karena ternyata itu bukti nyata bahwa hati kita mencintai harta lebih daripada segala-galanya. Alangkah celakanya hidup kita yang hari demi hari bicara manusia. Siapapun manusianya. Manusia yang saya maksud manusia di zaman kita sekarang cerita tentang si A, cerita tentang si B, cerita tentang si C, cerita tentang sibuk membicarakan itu. Sehingga hampir tidak ada waktu untuk membicarakan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Na'udzubillah Ini ada dalam kehidupan banyak orang-orang yang sekarang menyatakan dirinya muslim namun di kala dilihat hari demi harinya hampir tidak ada menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara nama orang-orang yang disebut dengan bintang setiap hari mereka sebut. Walau itu, walaupun itu adalah bintang maksiat. Jadi ini kerjaan setan kaum muslimin dan muslimat. Kerjaan setan itu membolak-balik yang di bawah dia jadikan di atas, yang di atas dia jadikan di bawah sehingga manusia tertipu dengan bolak-baliknya syaitan. Mereka tidak pantas jadi bintang. Karena bintang adalah sesuatu yang menunjukkan arah yang benar. Sebagaimana tugas bintang yang ada di langit, litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahar. Namun mereka menunjukkan jalan yang salah. Sebenarnya mereka tidak layak disebut bintang. Namun iblis dan para tentaranya menamakan mereka bintang agar diikuti manusia. Hal yang terputar berputar balik, hal yang terbalik luar biasa. Namun kita gunakan istilah mereka tamasyian fil istilah fil mustalah mereka sebut, kita sebut mereka bintang sebagaimana mereka menyebut-nyebutnya sebagai bintang. Hari demi hari umat Islam bercerita bintang. Baik cerita positif atau cerita negatif. Cerita bintang. Faham yang saya maksud? Faham. Ini paling tidak menunjukkan bahwa hatinya mencintai bintang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lisan itu juru bicara hati. Dan apa yang dicintai hati akan dikeluarkan oleh lisan sadar atau tidak sadar. Beruntunglah kita yang selalu ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian lahir ucapan di dalam hati. Lahir ucapan di lidah, di lisan kita. Sallallahu alaihi wasallam beruntunglah kita yang lebih sering menyebut nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam lebih daripada nama siapapun di permukaan bumi. Bahkan lebih daripada nama anak-anak kita. Kalau dihitung hari demi hari kita menyebut Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersolawat setelah menyebut nama Nabi itu lebih daripada kita menyebut nama orang tua kita, nama anak kita, nama orang yang kita kagumi. Boleh, boleh mengagumi manusia ini, bukan tidak boleh, terutama dalam hal-hal yang positif. Akan tetapi tidak boleh mengalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Senang kita kalau sudah nama Nabi itu diangkat ke permukaan. Senang kita kalau telinga kita itu mendengar nama Muhammad. Bahkan subhanallah lafaznya pun enak dilihat. Enak didengar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada nama itu. Karena di majlis itu selalu disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda cinta ingin bertemu dengan orang yang kita cintai. Di antara tanda cinta hati ini ingin bertemu dengan orang yang kita cintai. Tidakkah kita kangen untuk bertemu dengan orang tua kita yang sudah wafat? Ayah kita yang sudah wafat, ibu kita yang sudah wafat, anak kita yang sudah wafat. Tidakkah kita kangen, rindu, ingin bertemu dengan mereka? Apa yang membuat kita rindu? Cinta. Atau kalau ataupun mereka wafat, mereka berada di negeri yang jauh dari negeri kita sekarang. Tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan orang-orang tersebut ada kerinduan, keinginan untuk bertemu. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing, tanyakan kepada hati kita masing-masing, sudahkah ada kerinduan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam hati? Sebagai bukti cinta, sebagai tanda-tanda cinta, sebagai tanda bahwa kita mencintai beliau, kita ingin bertemu dengan beliau. hal yang ajaib, hal yang aneh, luar biasa. Kalau ada orang mengatakan cinta kepada Rasul, namun hatinya tidak pernah ingin bertemu dengan Rasul itu. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin bertemu sesuatu yang bertolak belakang cinta dan ketidakinginan untuk bertemu? Hal yang bertolak belakang asal muslimin dan muslimat demi Allah kita harus ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata bukan hanya kita yang ingin bertemu dengan Nabi kita, Nabi kita juga ingin bertemu dengan kita. Ingin bertemu dengan kita. Karena Nabi mencintai kita dengan kecintaan yang tulus, kecintaan yang ikhlas. Cinta membuat seseorang ingin bertemu dengan orang yang cinta, yang ia cintai. Nabi mencintai umatnya, maka Nabi sebenarnya juga ingin bertemu dengan kita. Soal ingin, Nabi ingin bertemu dengan kita. Itu disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waditu lau ra'at lau ikhwanana. Sungguh aku ingin anda kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, awalasna ihwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudaramu, wahai Rasul? Nabi SAW mengatakan, Antum ashabi, kali ini sahabat-sahabatku. Ikhwaluna. saudara-saudara kita adalah alladina lam ya'tu ba'dana. Orang yang belum datang lagi, datangnya setelah kita nanti. Amanu bi walam yarawni mereka beriman kepada aku walaupun mereka belum pernah bertemu dengan diriku. Waddu law ra'awni bi ahlihi wa Malik. Dan mereka ingin bertemu denganku walau harus dikorbankan harta dan keluarganya. Ini orang yang saling mencintai dengan kecintaan yang tulus dan ikhlas. Mereka saling ingin bertemu. Maka kalau antum tidak pernah ingin bertemu dengan Rasul dan tidak ada keinginan hati bertemu dengan Rasul, perlu kita introspeksi cinta kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ingin bertemu dengan kita, ingin bertemu dengan kita umatnya yang dicintakan setelah beliau wafat dan tidak pernah bertemu dengan beliau ingin bertemu namun qadar Allah Allah telah mentakdirkan pertemuan itu tidak mungkin terjadi di dunia karena beliau harus dipanggil menghadap Allah pada waktu yang telah Allah tentukan, tidak mungkin diundur sesaat dan tidak akan mungkin untuk dimajukan sesaat. Pernahkah kita ingin bertemu dengan Rasul itu? Seandainya diberikan kesempatan ingin kita untuk bertemu dengan beliau, berjabatan tangan dengan beliau, duduk bersama beliau, minum bersama beliau, makan bersama beliau seperti kemuliaan yang dihasilkan para sahabat. Kapan kita merindukannya dalam kehidupan kita? Kapan kita mengidam-idamkannya dalam kehidupan kita? Demi Allah ketika kita membaca hadis Rasulullah SAW Tersenyum kepadaku Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kita ingin kepada kita lah Nabi itu tersenyum Demi Allah ketika kita melihat mendengar sahabat-sahabat Nabi bercerita, kami makan bersama Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hidangan. Demi Allah kita ingin berada di sana ketika itu. Hati kita ingin andai kita ada di sana bersama beliau, duduk makan bersama beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu mustahil untuk terjadi. Kita adalah kaum yang diciptakan setelah sekian abad beliau meninggal dunia. Namun ingat saudaraku, saudariku, pertemuan itu nanti akan ada di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan tanpa perpisahan dengan orang yang sangat kita cintai. Maka masuk surga bagi seorang muslim adalah harga mati untuk dia bisa bertemu dengan nabi yang paling dia cintai, orang yang paling dia cintai di permukaan bumi. Yang dia rela dimusuhi manusia demi mengikuti dan mencontoh nabi tersebut dia rela untuk jauh daripada keluarganya yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demi membuktikan cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dia rela meninggalkan sesuatu yang dia cintai dan dia sukai dan puluhan tahun dia lakoni karena dia tahu ternyata Rasulnya, Nabinya yang dia cintai melarangnya untuk melakukan hal tersebut. Rindukan pertemuan dengan beliau. Mudah-mudahan amal kita yang kurang Maksiat kita yang banyak diampuni oleh Allah maksiat itu dan ditambahkan kebaikan karena kecintaan kita yang terbukti di dalam hati kita dan Allah melihatnya. Ikhwani wa akhwati fid din. Demi Allah di surga nanti kita bisa bertemu dengan Rasul kita. Kita bisa bersalaman dengan Rasul kita. Kita bisa berpelukan dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kita bisa makan bersama bersama beliau, minum bersama bersama beliau di tempat yang jauh lebih mulia daripada dunia dan seisinya ini. Rindukan itu, rindukan pertemuan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta. Bukti cinta adalah orang ingin mencintai, orang ingin bertemu dengan orang yang ia cintai. Mustahil ada orang mencintai seseorang lalu kemudian tidak ada di dalam hatinya keinginan untuk bertemu langsung dengan orang yang ia cintai tersebut. Lihatlah manusia-manusia yang mencintai pelaku maksiat, bagaimana inginnya mereka bertemu dengan bintang-bintang pelaku maksiat itu. Mereka rela tinggalkan sholat, mereka rela tinggalkan negeri mereka bersafar untuk bertemu dengan orang yang ia cintai. Maka akankah kalah cinta kita kepada Rasul kita lebih besar cinta pelaku maksiat kepada pelaku-pelaku maksiat daripada cinta kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali-kali jangan lakukan. Jangan sampai pelaku maksiat mencintai pelaku maksiat lebih daripada kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan yang paling sempurna bersama Rasul bukanlah di dunia, Walaupun itu adalah kemuliaan yang luar biasa, namun pertemuan yang paling sempurna dengan Rasulullah SAW adalah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alani Allah wa iyyakum min ashabil jannah. Semoga Allah menjadikan kita dan kita yang hadir semua dan orang-orang yang kita cintai menjadi penduduk surga untuk bertemu dan menatap langsung kepada Rasul kita. Wajah yang paling ingin kita melihat wajahnya, tangan yang paling ingin kita untuk salami, jasad yang paling ingin kita untuk berdekapan dengannya salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ikhwani fid din akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah di antara bukti cinta Di antara bukti cinta adalah menyukai apa yang disukai oleh orang yang kita cintai dan membenci apa yang dibenci oleh orang yang kita cintai. Lihatlah kita dengan kecintaan kita kepada makhluk yang awalnya kita tidak mencintai namun berhubung orang yang kita cintai mencintainya, kita pun mulai melatih hati kita untuk mencintai itu sampai kita mencintai hal tersebut. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, suatu hari saya ber makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya melihat Rasulullah itu senang sekali memakan dubba. Dubba adalah sejenis tanaman berbentuk berkategorikan sayuran tapi dia mirip dengan semacam buah semangka adanya di negeri sana di timur tengah disebut dubba semacam buah japan lebih besar digunakan untuk sayur. Saya melihat kata Anas bin Malik Rasulullah menyukai itu dan mengambilnya, mengambilnya dan mengikuti tangannya, mengambil. Semenjak saya melihat itu saya mencintai domba. Semenjak saya melihat Rasulullah SAW mencintai domba, awalnya beliau tidak suka domba, tidak menyukai jenis makanan tersebut, jenis sayuran tersebut, namun begitu melihat Rasulullah SAW mencintai domba, aku pada saat itu langsung mencintai domba dan aku semenjak itu mencintainya. Ini bukti cinta. Mencintai apa yang dicintai. Dan yang dicintai itu tidak hanya benda, ikhwani wa sampai kepada sifat maka kita harus mencintai sifat-sifat yang dicintai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kita harus membenci sifat-sifat yang dibenci oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta. Di antara tanda-tanda cinta mencintai orang yang dicintai Rasul dan membenci orang yang dibenci Rasul. Ini tanda-tanda cinta. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Membenci orang-orang yang dibenci oleh orang yang kita cintai. Ayah kita punya musuh, tidakkah kita kemudian menjadikannya musuh? Apa yang menyebabkan kita menjadikannya musuh? Dia tidak pernah berbuat buruk kepada kita. Dia tidak pernah menzolimi kita. Salah satu alasan adalah ayah kita musuh orang tersebut. Ayah kita membenci orang tersebut, maka saya tidak akan pernah memuliakannya karena dia adalah musuh ayah saya. Karena dia adalah musuh ayah saya. Kalau begitu kita memperlakukan musuh ayah kita di dunia, lalu bagaimana kita dengan musuh Rasul kita? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, semuanya musuh Rasul. Tanpa terkecuali Selagi mereka masih musyrik, semakin selagi mereka masih kafir tidak mau mengakui Allah sebagai ilahnya yang yang esa, tidak mau mengakui Muhammad SAW sebagai nabinya yang diutus kepadanya, tidak mau mengakui Al-Quran sebagai sebagai kitabnya dan tidak mau mengakui Islam sebagai agama dan tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maka dia adalah musuh rasul dan kita membenci mereka karena Rasul membenci orang tersebut. Maka berhati-hatilah dalam mencintai orang kafir karena dia berjasa kepada kita karena dia telah memberikan sebuah pemberian kepada kita karena dia telah mewujudkan sebuah pekerjaan untuk kita karena dia telah membantu sebuah beban kita hati ini wajib mencintai musuh-musuh Allah dan wajib mencintai musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bergandengan di hati seorang muslim kecintaan kepada Rasul dan kecintaan kepada musuh Rasul. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di akhir daripada surat al fatih Muhammadur Rasulullah. Eh, akhir daripada surah Al-Mujadilah. Mohon maaf, akhir daripada surah Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Lalu mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan ditemukan itu kata Allah. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun itu adalah ayah-ayah mereka sendiri, au abna'ahum atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka sendiri, atau atau keluarga mereka sendiri. Kalau memusuhi Allah dan Rasulnya dimusuhi. Karena Allah dan Rasulnya memusuhi musuh-musuhnya, maka kita pun memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini didatangkan permusuhan itu karena cinta. Kalau sudah demikian, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah orang-orang yang telah Allah tetapkan di dalam hati mereka iman. Dan musuh-musuh Islam ingin kita itu mencintai mereka. Dari berbagai macam cara mereka ingin dicintai. Dicintai karena ilmunya, dicintai karena skillnya, dicintai karena ketam, ketampanannya, kecantikannya, dicintai karena aktingnya. Supaya hancur keimanan di dada orang-orang yang beriman. Dan mereka kerahkan segala tenaga dan mereka kerahkan segala media agar benar-benar hancur benteng iman di dalam dada kaum muslimin sehingga tidak ada lagi dalam hati itu rasa benci kepada musuh-musuh Allah, rasa benci kepada orang kafir. Kalau maupun kita bermuamalah kepada mereka, kita tetap bermuamalah dengan muamalah yang baik. Tidak boleh kita menzolimi, Sedikit pun kita tidak boleh menzolimi dan dalam muamalah tetap saja dibolehkan, namun muamalah tetap dalam hati tidak pernah mencintai. Ingat, hati tidak pernah mencintai. Kita masuk ke toko mereka sembari hati kita mengatakan, saya ke sini karena saya butuh belajar di sini. Karena tempat Anda lebih nyaman daripada tempat yang lainnya. Namun Anda tetaplah musuh Allah dan Rasulnya sampai Anda beriman. Dan selagi Anda masih musuh Allah dan Rasulnya, aku sebenarnya musuh kamu. Sampai kamu menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul. Didik hati kita untuk melakukan itu. Didik jiwa kita untuk menjalankan itu. Jangan sampai tertipu. Beda antara muamalah dengan cinta. Karena kita bisa bermuamalah dengan musuh kita dengan muamalah yang baik, bisa. Namun muamalah yang baik bukan berarti kita mencintainya. Kita bisa saja berbuat baik kepada tetangga, kita berikan dia makanan, kita berikan dia hadiah sementara hati kita tidak pernah mencintainya. Karena satu dan lain hal. Bahkan mungkin kita berbuat baik kepadanya supaya dia tidak menzolimi kita. Bisa saja. Sebenarnya kita tidak cinta. Karena kita tidak cinta itulah kita memberikan sesuatu kepadanya. Dan ini seburuk-buruk manusia. Syarun nas kata Nabi SAW Man yudari innas Intiqa'a syarri Seburuk-buruk manusia adalah orang lain berbuat baik kepadanya Supaya terbentengi dari kejahatannya di bidalik ada orang yang berbuat baik kepada kita bukan karena dia mencintai kita, tapi karena dia takut kezoliman yang akan kita lakukan kepada dirinya. Itu seburuk-buruk manusia dan alangkah banyaknya manusia yang seperti itu di zaman sekarang. Yang diberikan harta, diberikan ini, diberikan itu bukan karena dicintai, tapi karena justru dibenci dan ditakuti. Maka bencilah kepada orang-orang yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati tidak bersatu dalam jimat dalam jiwa seorang muslim, tidak bersatu dalam jiwa seorang muslimah ke kecintaan kepada Rasul dan kecintaan kepada musuhnya. Hal yang bertolak belakang tidak akan mungkin. Namun banyak sekali umat Islam sekarang benteng ini telah dikikis, dikikis, dikikis, tipis. Bahkan mungkin bentengnya sudah bukan sekedar tipis lagi, sudah hancur berantakan. Tidak bisa lagi dia membedakan yang mana yang harus dibenci, yang mana yang harus dicintai. Pergi kita kepada seorang muslim atau muslimah, kita buka bukunya gambar orang kafir kita buka isi dalam buku nama orang kafir. Masuk kita ke mobilnya, foto orang kafir itu di mobilnya ada. Masuk kita ke kamarnya, penuh dindingnya itu dengan foto orang kafir itu. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa ila Allahi mushtaka wallahu musta'an. Sudah sampai kepada titik yang sangat mengkhawatirkan. Umat Islam tidak tahu lagi yang mana teman, yang mana lawan. Yang mana sahabat, yang mana musuh. Yang mana orang yang harus dibenci dan mana orang yang harus dicintai. Sudah tidak bisa lagi membedakan karena lemahnya, lemahnya benteng tauhid, lemahnya benteng akidah di dalam dada-dada dan satu bali kaum muslimin. Banyak kaum muslim di zaman kita sekarang dan jangan kita menjadi mereka. Jangan kita menjadi mereka. di antara bukti cinta dan mudah-mudahan pembicaraan ini akhir daripada bahasan kita sebelum kita membuka tanya jawab di antara tanda-tanda cinta ingin sekali pergi ke kampung orang yang kita cintai dan ingin melihat rumah orang yang kita cintai ingin melihat benda-benda yang telah dimiliki dan dipegang oleh orang yang kita cintai. Ini bukti cinta. Tidakkah benda-benda milik bintang sekarang dikoleksi orang? Hah? Dikoleksi. Dibayar dengan harga yang sangat tidak pantas untuk dia dapatkan. kopi yang mungkin harganya hanya paling mahal 500 ribu dibeli orang satu miliar untuk bisa dijadikan kenang-kenangan atas orang yang dia sukai dan dia cintai. Ini bukti bahwa cinta membuat kita mencintai benda orang yang orang yang benda yang punya hubungannya dengan dengan orang yang kita cintai. Berkata Majnun Laila Majnun Laila, lelaki yang majnun gara-gara Laila. Itu artinya. Kita terbalik menyebutnya Laila Majnun. Kita terbalik menyebutnya Laila Majnun, Laila yang gila, salah. Yang gila bukan Laila. Laila penyebab gila seseorang bernama kais di antara syair-syair yang dia pantunkan kecintaan yang luar biasa kepada Laila Wa Wa'atid diyara diyara Laila Uqabbidu dal jidari wa dal jidara Wa ma hubbu diyari syagafna qalbi Walakin hubbu man sakana diyara Aku datang ke kampung itu, kampungnya Laila. Aku cium dinding ini dan dinding itu. Bukanlah kecintaan kepada kampung yang telah menghiasi jiwaku. Namun kecintaan kepada yang telah menghuni kampung itu. Wallahu ta'ala alam Ini mungkin rahasianya Faktor penyebabnya Kenapa kita disuruh untuk mendatangi rumah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Masjidnya, yang di dekat itu ada rumahnya. Mohon maaf, mohon rekaman nanti dirubah. Mungkin ini rahasianya kenapa kita disuruh oleh Allah untuk mendatangi masjidnya. Untuk mendatangi masjidnya. Yang di samping masjid itu ada rumahnya yang di dalam masjid itu kehidupan beliau sehari-hari. Sehingga mengeratkan hubungan batin kita di saat kita dekat dengan rumah beliau tersebut. Dekat dengan tempat beliau berdiri sholat. Di antara kita yang sudah ke Madinah dan masuk ke Raudhah, di dekat itulah langsung kita sholat sholat. Di dekat mimbar itu. Di dekat mimbar itu beliau sholat. Di tempat mimbar itu beliau pernah naik walau mimbarnya adalah bukan mimbar yang sekarang, tapi di situ. Di situ. Di situ beliau berkumpul bersama para sahabatnya. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Ali, ada Utsman, ada Talha, ada Abu Hurairah, ada Anas bin Malik, ada Zubair bin Awam, ada Ammar bin Yasir, orang-orang yang sangat kita cintai berkumpul di sana, di tempat itu. Dan ini yang sudah hilang dari dada banyak kaum muslim yang pergi umroh. Dia hanya melihat, oh ini robot, foto, oh ini rumah Nabi, foto, oh ini foto. Kemudian mem membelakangi rumah Nabi, selfie. Jadilah pergi ziarah itu hanya sekedar ziarah duniawi. Tidak ada ruh, tidak ada rohani ziarah itu habis. Dan itu juga yang tadi hadis yang dibacakan oleh Ustaz Al-Fadil. Rambut Nabi SAW Alaihi Wasallam dibagi-bagikan kepada para sahabat sehingga tidak ada satupun yang jatuh ke tangan. Jangankan benda yang sudah dipegang, jangankan benda yang berhubungan langsung dengan Nabi kita, dan ada di tubuh Nabi kita, yang dipegang Nabi saja kita ingin memegangnya. Apalagi memang datangnya dari tubuh Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW dengan sengaja setelah mencukur kepalanya, memberi mencukur rambutnya yang ada di kepala, memberikan rambut itu kepada Tolha saya berkata bagi Allah sedaya saya berkata bagi-bagikan kepada manusia wahai Allah. Namun perlu diingat ini khusus untuk Nabi Sallallahu alaihi masalah tidak boleh untuk yang lain. Jangan kemudian pusatnya cukur kepala diambil-ambil pula rambutnya. Tidak boleh. Itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bukti setelah Rasulullah wafat hal yang seperti itu tidak dikerjakan oleh para sahabat kepada manusia terbaik di permukaan bumi pada saat itu. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, siapa manusia terbaik di permukaan bumi? Manusia paling soleh di permukaan bumi? Abu Bakar. Sahabat tidak melakukan itu kepada Abu Bakar. Wafat Abu Bakar siapa manusia terbaik setelah itu? Umar radhiyallahu an. Manusia tidak pernah melakukan itu kepada Umar. Begitu seterusnya. Sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai kepada Hasan dan Husain cucu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyida fityani ahli ahli jannah. Pemimpin dari pemuda-pemuda penduduk surga. Para sahabat tidak seorang pun yang melakukan aksi serupa kepada mereka. Maka kalau itu tidak ada untuk mereka-mereka penduduk surga yang direkomendasi surga oleh Nabi setelah Nabi wafat, maka orang-orang yang menyatakan dirinya soleh setelah itu di zaman kita sekarang tidak pernah untuk mendapatkan pelayanan itu, tidak dapat mendapatkan, tidak pernah mendapatkan kemuliaan itu. Maka tidak boleh kita berebut-rebut seperti itu. Yang ada hanya untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sebagian sahabat ketika mau meninggal mengeluarkan sebuah botol dan mengatakan ini dia rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia simpan sampai akhir hayatnya untuk mengingatkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di dalam hati kita kecintaan yang ikhlas, kecintaan yang benar-benar asli, kecintaan, kecintaan yang jujur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Rabbul Izzati wal Jalal menjadikan kita hamba-hambanya yang yang cintanya kepada Rasul mem, memotori gerakan itibarnya kepada amalan-amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah disampaikan tadi oleh Ustaz kita tentang ittiba salah satu tanda cinta kita harus mengikuti orang yang kita cintai tidak ittiba tidak cinta namanya manakala kita tidak mau patuh dan taat kepada perintah dan larangan orang yang kita cintai. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa khairan. Terima kasih kepada Ustaz kita. Uh, sebelum kita melanjutkan pada sesi yang kedua, uh, sesi Eh, tanda jawab uh, eh, sedikit kita minta waktu kepada Ustaz dan juga kita semua bahwa pengurus masjid muslimin uh, sebelumnya uh, taman pendidikan Al-Quran di masjid kita ini itu belajar anak-anak kita di di lantai dua dan itu tidak menampung lagi untuk anak-anak kita dan dapat mengganggu dari satu lokal ke lokal yang lainnya dan juga di bawah masjid. Kemudian timbullah uh, keinginan dari pengurus masjid untuk membangun uh, taman pendidikan Al-Quran yang di sebelah kiri ibu-ibu atau sebelah kanan saya ini untuk membangun uh, taman pendidikan Al-Quran uh, di itu dua lantai. Dan alhamdulillah sudah bisa kita lihat uh, lantai dasarnya dan uh, batu pertamanya. <clears throat> Jadi itu butuh biaya sekitar 900 juta dan juga sekarang masih membutuhkan biaya. Dan alhamdulillah Eh, kepala sekolah dari uh, uh, MD ini adalah Ibu Emilia uh, kakak dari Alustad Elvi Hafizullah taala dan alhamdulillah sudah belajar uh, buku yang dipakai buku seperti buku tajwid karangan Alustad Ustaz Purnaidi Hafizullah taala dan buku-buku yang lainnya maka kami meminta kepada Bapak dan Ibu-ibu ke depan uh, bagi kita yang berkesempatan atau berkeinginan untuk berpartisipasi dalam hal ini maka kami minta bantuan dari bapak-bapak dan ibu untuk tercapainya uh, eh, pendekatan uh, eh, rumah atau sekolah kita ini Semoga Allah Subhanahu wa taala Bapak cepat kepada bapak dan ibu-ibu mudah-mudahan dengan partisipasi dari bapak dan ibu-ibu dengan menyumbangkan uh, sedikit dari hartanya mudah-mudahan Allah lipat gandakan dengan limpahan yang sangat besar dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan harta bapak-bapak dan ibu-ibu kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan uh, umur ibu bapak-bapak semuanya dan keluarganya dan semoga Allah memberikan Eh, ganti yang lebih baik dan mudah-mudahan mengalir sampai hayat telah uh, telah berpisah dari diri kita. Dan juga kepada bapak dan ibu-ibu ingin kalau ingin mengajukan uh, pertanyaan itu lewat kertas agar lebih tertib dan juga untuk lebih uh, ahsannya sesuai dengan maudhu atau tema kita yaitu mengenai cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya dipersilakan. ألسنتها حفظهم الله تعالى فليتفضل مشكورا Bismillahirrahmanirrahim Hubungan dengan mencintai Rasulullah SAW Dan mencintai peninggalannya ini intinya bagaimana sikap kita terhadap sikap ya ah, kita terhadap pemerintah Saudi yang menghancurkan tempat peninggalan-peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. mau موقفنا pemerintah Saudi yang menghancurkan dapat pelihara peringatan yang kita disuruh untuk mencintai eh, mencintai apa yang ditinggalkan Nabi SAW Mohon maaf saya tidak dengar tadi jawabannya karena sibuk membaca Mungkin pertanyaan ini seharusnya tadi kita berjanji yang membacakan dia yang menjawab pertanyaan dia minta anak menjawab karena lebih bisa untuk menjawab karena belajar dan sempat berada di sana. Khawati wa khawati fid din wa Sebelum kita menjawab tentang pertanyaan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Saya bawa kaum muslimin semuanya kepada zaman Umar. Zaman Umar bin bin Khattab radhiyallahu anhu. Adakah kita di zaman ini yang mencintai Rasul kita lebih daripada cinta Umar? Hah? Adakah cinta kita kepada Rasul kita di zaman kita sekarang ini lebih daripada cinta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada atau tidak? Tidak ada. Kita kumpulkan cinta kita semua ya, di zaman ini. Semua cinta manusia dikumpul, dikumpul, dikumpul semua cinta yang ada ini cinta saya sekian, cinta Anda sekian, cinta yang lain juga dikumpul. Lalu ditimbang dengan cinta Umar mungkin masih menang cinta Umar, masih berat cinta Umar kepada Nabi dibanding cinta semua umat ini kepada Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Takaran dan timbangan cinta itu Allah yang paling tahu. Di zaman Umar menjadi khalifah Allah anhu Allah, beliau mendengar orang-orang mulai pergi ke pohon tempat Nabi SAW membaiat para sahabatnya. Di Bayat Al-Hudaybiyah atau yang dikenal dengan istilah Bayat Bayat apa? Bayat Hah? Ada yang jawab tapi ragu-ragu sehingga nggak berani mengeraskan suara. Bayat Ridwan Bayat Ridwan disebut Bayat Ridwan karena setelah bayat itu Allah turunkan firman-Nya Lakat Rabbiyallahu, Allah telah ridho terhadap kaum mukminin yang berbayat kepadamu tahta syajarah di bawah sebatang pohon dan jumlah mereka lebih daripada 1800 orang dibayat oleh Nabi SAW di Bayatul Bayatul Hudaybiyah atau dikenal dengan Bayatul Ridwan. Di zaman Umar menjadi khalifah, Umar mendengar orang mulai mendatangi pohon itu dan pohon itu masih ada. Karena setelah wafat Rasul, Abu Bakar menjadi khalifah hanya tiga tahun. Setelah itu digantikan oleh Umar. Ia mendengar orang pada datang ke pohon tersebut. Tahu kita apa yang dilakukan Umar? Dia perintahkan Amir Mekah untuk menebang pohon itu. Jadi Barang siapa yang menyalahkan Pemerintah Arab Saudi karena pekerjaan itu silahkan sebelum itu salahkan Umar salahkan Umar. Dan kalau kita berani mengklaim pemerintah Arab Saudi bukti pemerintah Arab Saudi benci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka klaim sebelum itu karena yang pertama kali melakukan seperti itu adalah Umar. Klaim juga Umar membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu selalu diangkat, selalu diberitakan selalu dibincangkan oleh orang-orang yang memang punya kecintaan khusus untuk tempat-tempat bersejarah. Dan mungkin saya katakan kepada orang-orang yang punya kecintaan berlebihan kepada tempat-tempat bersejarah. Kenapa Umar melakukannya? Padahal Umar begitu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Umar takut terjadi hal yang besar dosa yang besar mencari berkah dari pohon tersebut dan itu perbuatan syirik Ya kalau sekarang para sahabat masih hidup, masih banyak orang yang mengingat-ingatkan tentang bahwa pohon itu adalah tempat saja, hanya tempat Rasulullah SAW duduk di bawahnya berbaik membaikkan para sahabatnya. Pohon itu adalah pohon, dia adalah makhluk manusia lebih mulia daripada pohon itu. Jangan sampai kita punya akidah macam-macam kepada pohon itu. Iya kalau masih ada sahabat yang hidup, bagaimana kalau sahabat sudah wafat dan orang terus berdatangan kepada pohon itu, kepada pohon itu dan kepada pohon itu. Sekarang saja sejarahnya sudah jelas pohon itu ditebang masih ada jemaah umroh dibawa oleh pemimpinnya. Ini dulu pohonnya Rasulullah itu. Balul, balul. Masih aja kaum muslimin tertipu, Pak. Dibawa ke pohon di Hudaybiyah berjarak 30 kilo, 35 kilo dari Mekah dari Masjid Al-Haram Lalu kemudian diturunkan di sebuah pohon, ini pohon Hudaybiyah. Pohon Rasulullah SAW membayar para sahabat, pohon Ridwan. Oh. Padahal di zaman Umar sudah ditebang pohon tersebut. Kekhawatiran Tidaklah pemerintah Arab Saudi menjadikan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pustaka kecuali dengan tujuan itu agar kemudian tidak ada bangunan asli rumah itu karena rumah itu adalah batu rumah kelahiran Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang dibentuk jadi pustaka agar kemudian tidak ada wujud mencari berkah dari rumah Nabi dan semacamnya sudah jadi pustaka pun orang masih banyak ziarah ke sana, Pak. Masih banyak jemaah haji di yang bertanya Ustaz, yang mana yang Maulid Nabi? Yang mana yang Maulid Nabi? Yang mana rumah kelahiran Nabi? Dan tidak sedikit orang-orang yang datang ke sana lalu bersolawat, tahlil dekat situ, walaupun diam-diam sendiri nampak dari kepalanya goyang-goyang. kita sholat di tempat yang Rasul kita sholat murni karena ingin mencontoh Rasul dan tidak ada sedikit pun, tidak ada sedikit pun aroma syirik itu boleh. Abdullah bin Umar, anak Umar sendiri datang ke pohon itu. Datang ke pohon Udaibiyah itu. Tapi siapa Abdullah bin Umar? Sama ke Abdullah bin Umar dengan Umar Bakri sana? Nggak sama, Pak. Tauhidnya nggak sama. Akidahnya nggak sama. Abdullah bin Umar terkenal. Dulu di sini Rasul sholat. Benar-benar di daerah beliau sholat di tempat Rasulullah sholat itu. Allah Akbar. Tapi siapa Abdullah bin Umar dan siapa manusia sekarang yang mencari jejak-jejak Rasulullah SAW tersebut Sampai sekarang kurma ajwa disebut kurma Nabi, lalu dipropagandakan ini bahan dasarnya adalah kakek-kakeknya adalah pohon ditanam Nabi dulu. Jadi mahal kota Madinah sekarang, Pak. Gara-gara kurma Nabi. Gara-gara pohonnya dulu aslinya pohon pertamanya Nabi yang tanam. Sekarang anak cucunya yang mati sudah mati kemudian beranak jadi sekarang sampai sekarang ini pohonnya. Nah jadi mahal sekarang. Kurma yang biasa 30 real, dia 120 real sekilo. Dan dipropagandakan dengan sebutan kurma nabi, kurma nabi, kurma nabi. Padahal dia bukan kurma nabi, kurma ajwa. Ada kelebihan memang ajwa itu sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau disebut ajwa nggak laku, namun kalau disebut nabi spesial. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Beda antara Umar, Abdullah bin Umar yang datang ke sebuah tempat, lalu sholat di tempat dan sekarang dia tahu ini dulu tempat sholat Rasul. Dengan orang yang datang mencari berkah di tempat itu, beda. Dan itu pun yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, sahabat lain tidak melakukannya. Bahkan yang lebih cinta kepada Rasul ayahnya sendiri Umar tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh anaknya Abdullah bin Umar. Lihat. Ya. Namun apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar tidak salah. Karena Abdullah bin Umar tidak ada memiliki sedikit pun apa? aroma syirik dalam perbuatannya tersebut. Murni aroma ittiba mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sholat di tempat yang Rasul sholat, hanya itu. Di musim haji, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji, yang di antara kita yang sudah pernah haji mungkin lebih bisa menghayati cerita ini. Diriwayatkan ketika Rasulullah SAW sholat, eh, ketika Rasulullah SAW selesai wukuf, Rasulullah berjalan dari Arafah menuju Muzdalifah dan berjalan dengan jalan unta yang santai tidak dipercepat langkah untanya. Lalu Nabi berkata kepada para sahabatnya, asakina tasakina, asakina tasakina, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan itu dari Arafah ke Muzdalifah. Mungkin sahabat dulu tidak tahu apa hikmahnya Nabi mengatakan pelan-pelan. Kenapa? Kenapa dari Arafah ke Muzdalifah Nabi mengatakan pelan-pelan, pelan-pelan. Tenang, tenang, jalan santai. Kita baru tahu hikmahnya sekarang. Ternyata memang pacu ngebut orang di Arafah ke Muzdalifah itu. Di muji mati sekarang orang pada ngebut. Ingin cepat sampai di Muzdalifah. Ini hikmahnya kenapa dari dahulu Nabi mengatakan asakina, sakina, tenang wahai sahabat tenang. Jalan unta itu pelan-pelan, jangan dipercepat jalan unta itu. Bahkan Nabi tarik kepala untanya supaya tidak cepat jalannya. Kemudian antara Arafah dan Muzdalifah Nabi turun Nabi kita SAW turun. Lalu kemudian pergi di antara bukit-bukit yang ada di sana, buang air. Kemudian balik lagi, wudhu, wudhu yang ringan. Tidak, tidak, tidak wudhu yang luar biasa seperti yang dia lakukan. Wudhu santai, wudhu ringan saja. Lalu naik untanya lagi, lalu berangkat ke Musdalifah. Abdullah bin Umar kalau dia berhaji, dia untanya dia tarik dan dia katakan kepada manusia, As-sakinah, sakinah. Lalu dia turun dari untanya di antara Arafah dan Muzdalifah pergi ke kencing. Sepakat ahli ilmu, itu tidaklah ibadah manasik haji. Tapi ditiru oleh Abdullah bin Umar. Turun, pergi di antara bukit-bukit, kencing di sana. Nampak jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu wuduk-wuduk yang ringan. Kenapa beliau tidak wuduknya wuduk yang pesangatan? Karena suri tauladannya wuduknya wuduk yang ringan ketika itu. Itu Abdullah bin Umar. Wallahu taala alam bisawab. Jadi itu bukan bukti kebencian. Itu adalah menjaga umat agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan dan akan bertolak belakang akidah itu kepada orang yang akidahnya dekat-dekat dengan kesyirikan. Yang suka mencari berkah sana, berkah sini, berkah sana, berkah sini. Dan mereka lah yang selalu meng, me, meng, me, apa namanya? mempropagandakan cerita tersebut. Wallahu taala a'lam bisawabin Terima kasih. Ya. Pertanyaan berikutnya. Dalam satu majelis itu dipilih untuk mengisi kultum sebelum sholat Bagaimana tindakan saya terhadap hal-hal ini Karena rata-rata yang mengisi kultum mayoritas adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu dan banyak kesalahan di dalam menyampaikan dan saya tidak mau untuk mengisi kultum tersebut karena ilmu saya masih rendah dan takut salah dalam menyampaikan hal itu. Ya. Orang yang hati-hati di dalam berbicara berarti orang yang takut kepada terjatuhnya kepada kesalahan. Orang yang hati-hati dalam berbicara karena dia takut terjadinya kesalahan di dalam bicara yang tadi. Maka orang yang ketika menyampaikan sesuatu karena rasa takutnya dia tidak mau bicara maka ini adalah sikap yang baik. Karena orang yang bicara tanpa ilmu pasti salah. Ya, orang bicara tanpa ilmu pasti keliru. Maka kalau rasanya kita belum memiliki kemampuan untuk menyampaikan di hal yang ramai, atau bicara di depan umum atau misalnya kita ceramah maka tak usah ya tidak usah kecuali berlatih latih bukan depan umum kalau latihan latihan sendiri ya. tapi kalau latihan itu di depan orang banyak seperti ada anak-anak disuruh memberikan ceramah ketika mau sholat tarawih nah, ini tidak benar ini tidak benar karena banyak kesalahan-kesalahan baca ayat salah baca hadis salah kemudian juga isi tak apa yang sampaikan maka ini tak boleh dilakukan kalau latihan bukan depan orang banyak wallah alam pertanyaan berikutnya sedikit melupakan redaksi dari saudara kita yang bertanya mohon maaf apa hukumnya mengeluarkan sperma karena alasan pekerjaan karena ada yang harus dicek kesehatannya berhubungan dengan pekerjaannya yang dekat dengan sinar X atau sinar gamma dan apakah harus wajib mandi atau hanya cukup dengan wudhu saja. Kalau itu adalah sebuah tuntutan pekerjaan dan bagian daripada wasilah untuk kebaikan yaitu mencek kesehatan agar dia tidak mendapatkan mudarat dan semacamnya wallahu alam tuntutan sebuah eh, laboratorium maka Allah alam dibolehkan karena tujuannya bukanlah al istimta mencari-cari kenikmatan dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan tersebut dan tetap dia wajib mandi karena Nabi SAW mengatakan al-ma'u binal ma wajib adanya air karena adanya air. Wajib adanya air karena adanya air. Maksudnya ketika sperma yaitu air keluar, maka wajib air berikutnya yaitu air mandi. Maka tidak cukup dengan hanya sekedar berwudu. Maka orang tersebut wajib mandi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan berikutnya. Bagaimana apabila mengucapkan salam itu pilih-pilih orangnya yaitu kalau kenal ucapkan salam kalau tidak kenal sungkan rasanya untuk mengucapkan salam ini tidak benar sikap kita terhadap sesama muslim hak muslim ala muslim idza ida lagi apa fasallim hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah kalau kita bertemu dengan saudara kita maka ucapkan salam mengucapkan salam tersebut baik kepada orang yang kenal maupun orang yang tidak kenal. Kalau kita yakin dia adalah muslim atau kita berada di lingkungan kaum muslimin, maka kita berhusnuzon bahwa dia adalah muslim. Maka kita melakukan hal itu. Mengucapkan salam kepada siapa saja yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal dan ini adalah sarana untuk menumbuhkan kecintaan ya dengan kaum muslimin di antara kaum muslimin karena nanti mengatakan salah satu sarana atau cara untuk menumbuhkan saling mencintai di kalangan kaum muslimin adalah mengucapkan salam antara satu dengan yang lain. Allah a'lam. Perlu sedikit anak tambahkan soal salam ini. Sebagian orang ketika orang Islam yang saya maksud kita yang mengucapkan salam, kita mengucapkan salamnya kalimatnya berbeda dengan orang mengucapkan salam, namun hakikatnya sama. Kita mengucapkan assalamualaikum. Orang lain mengucapkan selamat pagi. Dan orang-orang Inggris mengatakan good morning. Salam kita dengan selamat paginya mereka dengan good morningnya orang Inggris sama. Karena salam kita hanya salam sapaan tidak keluar dari hati yang ingin mendoakan orang yang kita salami. Dan itu banyak terjadi. Dan banyak kita yang kurang perhatian kepada ucapan salam kita. Akhirnya salam itu hanya berbentuk kalimat sapaan. Tidak sedikit pun ada niat untuk mendoakan saudara kita dengan salam itu. Salam yang hanya datang dari lisan tidak keluar dari hati. Dan ketika itu terjadi, maka kedudukannya dengan selamat pagi dan good morning sama. Padahal Allah menginginkan dari salam itu adalah doa. Dan itu adalah kalimat mulia. Banyak kita sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Murni temu aja Kalimat ucapan bertemu saja sudah lebih baik, tapi bukan seperti itu orang muslim mengucapkan salam. Orang muslim mengucapkan salam dengan penuh hati dan doa. Assalamualaikum. Benar-benar dia doakan semoga keselamatan untuk kalian. Allahu akbar. Dan dia pun menjawab Waalaikumsalam, semoga kalian juga selamat. Kalimat yang bermakna. Maka ucapkanlah salam dengan doa ucapkan salam dengan hati. Demi Allah terjadi perubahan dalam mencintai saudara kita muslim dibanding kita mengucapkan salam hanya dengan kalimat tanpa hati. Itu menimbulkan kecintaan. Kita mendoakan mereka agar mereka selamat. Mereka mendoakan kita agar kita selamat. Makanya Nabi mengatakan afsyus salam Ketika Nabi mengatakan, aku maukah kalian saya tunjukkan sesuatu yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Kata Nabi, afsus salam, tebarkan salam. Salam yang mana? Salam sapaan? Salam dari hati yang dipenuhi dengan doa. Kalau salam sapaan inilah kita, saling bertemu, assalamualaikum, namun saling benci juga. Dan ada lagi orang baca assalamualaikum sebenarnya kalimatnya assalamualaikum, tapi hatinya minta duit. Assalamualaikum. Hatinya itu kasih duit. Gitu. Coba lihat ulah-ulah kaum kaum muslimin ini yang sudah hilang hati itu dari dada, sudah hilang agama itu dari pengres, penghayatan hati dan dada itu hilang, tinggal tampilan zahirnya dan rugilah orang-orang Islam yang hanya tampilan zahir tidak masuk ke dalam dadanya dan tidak ia hayati maka ketika berubahlah cara kita mengucapkan salam. Assalamualaikum kita itu bukan sekedar sapaan. Kita benar-benar ingin mendoakan saudara kita yang kita menegurnya dengan salam. Assalamualaikum. Ketika dia hanya sapaan, akhirnya assalamualaikum pun seiring dengan bahasa dan intonasi Selamat malam, gitu kan? Assalamualaikum. Salah Enggak ada kum, enggak ada kum. Coba lihat tulisannya. Assalamualaikum. Kum kan? Bukan pakai waw enggak di situ? Hah? Antara kaf dan mim pakai waw enggak? Kalau pakai waw wajar lah. Assalamualaikum gitu kan. Tapi karena dia sapaan maka dia disesuaikan dengan intonasi sapaan yang lain. Mat pagi, assalamualaikum. Sama kan? Selamat malam, assalamualaikum. Salam. Bahasa yang benar, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Arab. Arab itu nggak boleh dipanjang pendeknya terserah kita, nggak bisa diatur. Beda bahasa Indonesia panjang pendek terserah arti sama malam. Malam sama artinya. Jangan coba-coba Arab nggak bisa, Pak. Mabar, hujan, mabar, Terminal pesawat, bandara. Beda panjang, beda arti maka ucapkanlah salam dengan doa. Kalau kita mengucapkan salam dengan doa dan dia membalas salam dengan doa, ini dia yang dikatakan Nabi, "Idza fa'altumuhu tahabbtum." Kalau kalian melakukan ini, kalian saling mencintai. Afsyus salam bainakum. Tebarkan salam sesama kalian. Mari kita ubah. Jangan kita hanya puas dengan tampilan zahir yang hilang dari penghayatan, hilang dari hati kita agama tersebut. Dan ini akan terjadi di akhir zaman. Nabi mengatakan Islam itu hanya tinggal namanya saja. Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Hilang dari Islam yang sebenarnya apa? Hilang dari Al-Quran yang sebenarnya apa? Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berapa ada? Hah? 12, 17 Kita 5 menit sebelum azan kita harus berhenti Karena persiapan ke kamar mandi dan yang lainnya Berhenti tinggal Hah? 5 menit Bagaimana pandangan Ustadz tentang emansipasi wanita di negeri kita ini? Ini salah satu cara bertanya yang salah. Bagaimana pendapat Ustadz? Kenapa kita katakan salah? Karena kalau itu bentuk pertanyaannya, apapun jawaban Ustadz benar. Karena yang kita tanya apa? Pendapat dia. Apa pendapat Ustadz, tentang diri Yasin? Dia katakan boleh, jawabannya benar. Dia katakan tidak boleh, jawabannya benar. Karena pertanyaan kita apa? Bagi pendapat Ustaz. Ya sudah, dia jawab sembarangan jawab, benar jawabannya. Karena yang kita tanya bukan bagaimana syariat Allah. Lalu yang kita tanya hanya pendapat Ustaz bagaimana. Iya dia jawab boleh, nggak ada masalah. Benar, dia jawab nggak boleh juga benar jawabannya. Karena yang ditanya pendapat dia, Hati-hati, agama ini bukan pendapat ustaz. Agama ini bukan kata ustaz. Walau dari ustaz kita belajar agama, dua hal yang berbeda, mana yang agama, mana yang ustaz. Kalau ustaz yang ustaz sampaikan sama dengan agama, berarti ustaz menyampaikan agama. Kalau yang disampaikan ustaz tidak sesuai dengan agama, berarti ustaz menyalahi agama dan tidak boleh diikuti karena dia ustaz emansipasi wanita hukum yang bertolak belakang dengan hukum Al-Quran secara hukum dasar bertolak belakang dengan Al-Quran kalau itu yang dijadikan asas karena hukum asas di dalam Al-Quran adalah waqarna fi buyutikunna berdiam dirilah kalian wahai wanita di rumah kalian ini hukum dasar wanita di dalam agama Islam. Namun kalau dia tidak dijadikan hukum dasar karena sebuah hajat dan kebutuhan selagi tidak mengandung maksiat lalu dia keluar rumah boleh. Namun kalau sudah mengandung maksiat menjadi haram Dan ini para ulama berbicara tentang masalah tersebut tentang keluarnya wanita dari rumahnya, namun terjadi maksiat. Di keluarnya itu dia keluar ke area maksiat. Keluarnya itu keluar untuk berbuat maksiat. Dan itu yang banyak terjadi di zaman kita sekarang. Keluar tanpa busana muslimah yang jadi itu saja sudah maksiat. Oleh karena itu wajar kalau Allah kemudian mengatakan waqarna fi buyutikunna langsung Allah sambung dengan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berhias ala jahil ala berhiasnya jahiliyah. Kaum jahiliyah itu wanita mereka keluar dari rumah membuka sebahagian aurat mereka lalu memakai wangi-wangian lalu bercampur baur dengan laki-laki Lalu mereka tampil bergoyang-goyang disaksikan lagi-lagi. Pola jahiliyah. Berwangi-wangian. Menghias dirinya untuk dilihat orang lain. Itu tabarujnya jahiliyah. Maka kita tidak setuju dengan orang-orang yang menyuarakan agar wanita-wanita sekarang memakai asas emansipasi bertolak belakang dengan agama yang kita ketahui wallahu a'lam bishawab. Habis. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita di surganya bersama nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu selalu berlatih dan berlatih untuk senantiasa menjadikan nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai dari ayah dan ibu kita, dari anak dan istri kita, dari keluarga dan famili kita, dari manusia semua yang ada di permukaan bumi. Amin. Ya Rabbal Alamin. subhanallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak apa yang telah disampaikan ilmu yang sangat bermanfaat yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Maulidi dan Al-Ustaz Isnain Hafizahumullah Ta'ala Semoga Allah Subhanahu wa taala